Música عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أما بعد Pemirsa dan jamaah setia Masjid Anida TP yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di Masjid Anida TPI dan juga kepada pemirsa yang di rumah yang sudah menyalakan layar kaca Anda. Semoga niat dan tujuan kita hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dan keinginan kita pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dirahmati Allah. Sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ujian kesenangan, kesulitan, kaya, miskin, lapang, sempit, sakit, sehat, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut untuk membuktikan bahwa kita adalah insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berkeluh kesah, lantas kita istighfar dan kita sabar, maka Allah akan memberikan kekuatan kembali kepada kita semua. Semoga kita termasuk insan-insan yang demikian. Pemirsa rahmati Allah, pagi ini kita akan bicara tentang kesabaran yang pastinya banyak hal yang sudah kita lihat, kita alami, kita rasakan dalam hidup ini. Dan belum lama kita dapat informasi apa yang sedang dialami oleh guru kita, kita semua sudah tahu kita doain aja semoga apa yang Allah berikan kepada guru kita ini entah ini menjadi ujian atau yang lain sebagainya semoga Allah berikan kekuatan Allah keluarkan segala masalah beliau dan Allah berikan solusinya dan kita pun semua yang hari ini sedang bermasalah sedang mohon doa semoga hari ini mewakili semuanya Allah berikan kekuatan kepada kita Al-Fatihah A'udzu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari ini kita sudah ditemani oleh dua guru kita, Syekh Ali dan Ustaz Yusuf Mansur bicara tentang apa kesabaran, bagaimana sabar, manfaat dan bahayanya kalau kita tidak sabar. Mari kita langsung menuju ke dua guru kita ini. Silakan. Ya, Ustaz terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Coba koreksi kalimat saya yang berikut ini. Kita tidak akan jatuh kecuali karena diri kita sendiri. Betul apa salah? Salah. Mana ada betulnya? Tidak ada. Kita juga tidak bisa jatuh kecuali Allah mengizinkan kita jatuh. Jadi kalimat itu pun salah. Wah ada ji, fitnah nggak akan terjadi kalau nggak kalau enteng nggak begitu. Gak mesti. enteng gak begitu juga bisa jatuh kalau emang Allah mau mendaki. Karena di mata manusia fitnah itu juga bisa terjadi. Di mata manusia semua orang bisa benar-benar bisa bisa tidak ada kebenaran yang terungkap. Itulah gunanya akhirat. Ada orang-orang yang tidak bisa lagi keluar dari apa yang dituduhkan. Bisa juga begitu. Jadi semua sekali lagi tentu adalah karena karena Allah. Dan kita kan sedang diuji dari CD yang kita keluarin sendiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور kita lagi diuji tuh sama si yang kita keluarin sendiri hidup dan mati adalah ujian dari Allah. Iya deh saya lagi ngediamin aja lagi ngantep ini aja saya pengen pengen dibakar sama Allah semua dosa-dosa saya ibarat kata tungku kalau ntar kayunya udah habis sendiri masa nggak diem ya nanti kalau ada diem air udah matang dia manfaat buat orang lain ntar ada masanya si pitung keluar dari tempat persembunyian <laughs> ya dah pokoknya ada pemirsa semua yang selalu menguatkan saya Tentu Yusuf Mansur adalah bukan orang yang sempurna. Mesti ada salahnya. Karena itulah saya meminta doa. mudah Allah mengampuni saya dan menyelamatkan saya. Insya, insya Allah. Baik, azan sudah mau berkumandang. mudah Allah menerima sholat subuh pada pagi hari ini. Amin Allah Rabbal Alamin. Silahkan. kasih. Iya. Ya, Om. Assalamualaikum. Ya, iya. Ini Siddiq. Ini Ghazi. Bapaknya siapa namanya? Natsir. Iya. Natsir. Oh, bapaknya namanya M Natsir. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi ajak main anak ya? Iya, setiap hari main sama Berarti nggak kerja ya setiap hari main? <laughs> Nyampur. <laughs> oh iya. Lu sih udah bisa baca Quran? Bisa. Wah, alhamdulillah. Kalau sedih? Sudah. Sudah. Tanya Gozi. Gozi baca Qurannya udah sampai berapa juz? 30. 30 juz. Coba dah, yang awal-awal dah. Surah Ali Imran ayat 133.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 Bang Nasir beruntung banget ya punya anak kayak Gozi tembak langsung bisa 30 juz mungkin namanya juga belum tentu sehebat Gozi ini <laughs> tapi insya Allah kalau nggak bapaknya anaknya nanti kan gitu ya masih ada harapan kita Bang Nasir boleh nggak cerita bisa bisa mendidik Gozi hafal 30 juz ada pengalaman nggak pengalaman tentang sedekah sehingga ada hasil Bang Nasir minta sama Allah anak soleh macam kayak begini Alhamdulillah uh, anak ini sebelum dari lahir waktu masih dalam kandungan ya hmm. saya udah niatkan emang dari awal itu setiap hari hmm. saya harus sedekah emang hmm. gitu hmm. setiap hari setiap subuh itu setiap ke masjid sampai sekarang pun anak-anak itu saya latihan untuk sedekah hmm. dan alhamdulillah doa saya juga terkabul ini jadi punya anak-anak yang bisa apa apalan Quran gitu yang satu sudah hafiz yang satu Jadi dengan rajin bang Nasir bersedekah iya. Allah berikan hasil dari sedekah iya. itu anak yang soleh iya, subhanallah perasaannya gimana bang Nasir Ya bapaknya kalau anak ke 30 juz bapaknya berapa juz <laughs> iya. Ini dia yang agak unik dari saya itu. <laughs> Atau mungkin punya keturunan yang hafal Quran? Iya. Sama sekali nggak ada. Jadi hmm. saya sama sekali nggak ada keturunan yang hafal Quran. Ya. Saya juga sebenarnya baca Qurannya juga ada acakan gitu ya. Oh, no. Cuma memang saya punya niat pengen sekali punya anak yang hafal Quran. Gitu. Jadi saya bersedekah tiap hari, hmm. pengen minta bersama Allah, ya Allah kabulkan mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar ya. biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi kita semua orang tua yang ingin anak kita soleh lebih-lebih bisa menghafal Al-Quran mari saatnya kita sedekah dan dengan sedekah Allah akan berikan kabulkan apa yang kita minta salah satunya anak yang soleh mudah-mudahan anak kita seperti Gozi semuanya amin baik Bang Nasir silakan ya. lanjutin petik mangganya iya <laughs> main dulu eh, Sidik Gozi Sidik udah ya. obat ini. sini iya Alhamdulillah iya. ya, ya. Dan lagi Lempar lagi. Naik lagi. Ya, pemirsa di tengah-tengah kita ada Ustadz Hanif. Beliau ini guru di guru tafsir ya, guru Al-Qur'an di Masjid Al-Azhar sejak mahasiswanya sampai sekarang kemarin Isya kemarin Maghrib saya dikasih nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat saya punya batin. Sungguh yang saya khawatirkan adalah ujian yang tidak kelihatan. Kalau ujian yang kelihatan kita bisa nafis bos. Kalau yang nggak kelihatan, yang nggak kita sadarin, ini yang kadang-kadang kita khawatir sekali saya kita ini semua jatuh gara-gara ujian yang tidak kelihatan. Dan sesungguhnya ujian itu setiap hari ada aja. Cuman yang kita anggap ujian itu kan selalu yang jelek-jelek. Padahal yang nikmat-nikmat itu ujian. Beli TV, emang kata kagak ujian itu TV. Ujian. Ujian apa? Ujian nonton yang enggak-enggak. Ujian kegoda yang enggak-enggak. Ada perempuan cantik lewat. Ujian bukan. Ya anugerah. <laughs> Ya ujian itu selalu didefinisikan sebagai hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk padahal ya Allah yang salah, umur kita yang ujian. Kerjaan kita yang ujian. Keluarnya kita dari rumah ujian, di dalam rumah ujian, diemnya juga ujian, mata ujian, upi semua aja ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa kemudian bisa bersabar kecuali memang Allah juga menghendaki kita sabar. Dan sungguh yang saya khawatirkan lagi adalah jangan sampai saya mengatakan seperti ini. Ya Allah, nanti dakwah saya terhenti. Emangnya siapa juga saya gitu. Sehingga kemudian setan mengompori saya punya hati lalu mengatakan kesedihan, mengatakan kemarahan, mengatakan kecewaannya akhirnya semua yang sudah kita bangun jadi habis karena yang kita jaga adalah nama. Padahal kalau kita berjuang karena Allah kan ya mau diapain kek yang penting episodenya adalah kita sadari semua adalah biiznillah semua karena Allah maka ini akan sampai sekali insya Allah udahannya adalah wabashiril sabirin baik ini ada Ustaz Anis saya ingin Ustaz Anis memberikan apa yang sudah disampaikan kemarin sebelum guru kita Syekh Ali ini mengajarkan Ustaz Anis silakan berdiri sini langsung menghadap ke kawan-kawan jamaah di sini Ya, beliau punya cerita dua cerita bagus tentang Saddam Hussein ya, dan tentang Bahar bin Mator yang sekaligus kita doakan Bahar bin Mator mudah-mudahan masuk Islam dan dengan Allah bahagiakan untuk di akhirnya. Terima kasih Pak Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amaru ummati baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali di antara mereka yang mampu melampaui umur itu baik 60 atau 70 karena itu kita untuk itu mempersiapkan diri kita untuk itu, apalagi sudah mendekati umur-umur itu. Kalau mati itu kita tunggu dengan bekal yang baik, alhamdulillah kita akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti akhir surah Al-Fajr. Tapi kalau tidak, maka kita akan merana selama-lamanya. Karena itu mati satu kepastian dan rahasia Allah. Karena itu kematian itu hanya milik Allah. Manusia tidak bisa untuk mematikan seseorang. Berkumpul semuanya manusia untuk mematikan kalau belum izin Allah belum bisa. Semalam saya ketemu dengan Pak Kiai. Waktu kita wudhu beliau buka peci. Maaf, saya kira <laughs> Pak C mudah sekali beliau. Tapi ilmunya luar biasa. Begitu saya naik ke atas podium, beliau mendengarkan. Saya sebenarnya nggak pantas memberikan mau izah kepada beliau. Beliau yang harus memberikan kepada saya. Gitu. Mati itu adalah hak prerogatif Allah. Kita bisa bagaimana Amerika Serikat bersama pasukan koalisinya hanya ingin mencari Saddam Hussein. Untuk membunuh Saddam Hussein dikumpulkan tidak kurang di 600 ribu pasukan koalisi. Dan pada waktu itu kita Indonesia tidak setuju dengan itu. Seluruh armada ditumpahkan ke Teluk Parsi. Angkatan bersenjata, pesawat terbang yang super canggih pun yang tidak ber, tidak bisa deteksi dengan radar itu sana. Hanya untuk mencari sana musim untuk mematikannya. Matikah secara musim? Hadis seluruh Amerika, hadis amunisi itu tadi. Dibombardir kota Baghdad. Ternyata tidak bisa mati seharusnya. Bahkan Intel kota Baghdad itu sudah direkrut. Begitu Saddam Hussein masuk ke Hotel Air er Rashid, dia berikan informasi kepada pasukan koalisi. Begitu masuk Saddam Hussein melihat mana ketua intel di sini. Gue belum datang Pak Duka. Baik, tutup pintu. Dia masuk, keluar dari belakang. Beberapa menit kemudian dihancurkan itu Hotel Al Rashid. Dan Amerika pada waktu itu bertepuk tangan bahwa Saddam Hussein sudah mati. Tertimbun dengan Hotel Al Rashid. Dua hari kemudian dia bangun, kembali menginspeksi pasukannya. Itulah mati. Tapi bagaimana? Saddam Hussein mati, hanya dengan seutas tali di tiang gantungan 10 Zulhijjah 2006 hanya dengan seutas tali kita semua kenal dengan Pak Harto siapa yang tidak kenal beliau ber berkuasa memimpin bangsa ini begitu beliau sakit koma dikumpulkan semua dokter bahkan peralatan canggih dikirim dari luar untuk membantu baik sesungguhnya Akhirnya, dokter juga angkat tangan. Itu mati. Dalam satu kesempatan, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti rombongan Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Patrialis Akbar, ke beberapa lembaga masyarakatan, antara lain di bapak Kambangan. Dan itu banyak berkumpul orang-orang yang sudah diponis mati. Tidak kurang dari 52 orang yang akan difonis mati. Dan ada salah seorang bernama Bahar bin Mafar. Pada waktu itu umurnya 23 tahun. Dia memperkosa. Dia membunuh. Kemudian dia rampok lagi hartanya. Luar biasa kejahatannya. Oleh jaksa dituntut hukuman mati oleh hakim difonis dengan hukuman mati. Demikian juga pengadilan banding dan pengadilan tinggi mati. Semuanya mengatakan dia mati, dikirim dia ke Nusa Kambangan. Itu terjadi pada tahun 1964. Umurnya 23 tahun. Dari Riau. Di lahan. Waktu Pak Menteri berkunjung ke sana melihat apa kata Pak Menteri? Umur sudah 63 tahun, sakit sakit dan secara permanen. Kata Pak Menteri, Anda sudah bisa bebas. Anda minta gerasi, minta kepada Presiden akan diberikan Anda bebas. Bayangkan, manusia yang namanya jaksa, hakim, itu memponis dia mati. Tapi karena tidak mati-mati. Karena mati itu adalah hak berorganisasi pada Allah. Tapi kalau sudah sampai waktunya, idza aja ajalum la yastakhiruna sa'atu wa la yastaqdimun. Tapi aina matakunu yudrikul maus, Walakuntum fi murujim musyayadah. Kemanapun kamu lari dari mati, sembunyi di dalam bengkel sekalipun yang paling kokoh al maut akan datang menjemputmu. Maka Ustaz. Ya subhanallah ya kayak begitu tidak. Ada orang yang belum waktunya jatuh, ternyata Allah jatuhkan. Ada orang yang memang belum saatnya berdiri, berdiri karena Allah dirikan. Ada saatnya orang harusnya tidur, dia tidur-tidur. Ada orang belum waktunya tidur, sudah ditidurkan. Semua bismillah dan semua bisa bisababillahi taala. Semua karena Allah. Tidak ada juga yang menggerakkan pemirsa mungkin sudah melihat satu dua hari ini berita dan Tidak ada yang bisa menggerakkan itu semua kalau Allah tidak mengizinkan. Lalu kenapa Allah mengizinkan? Yusuf Mansur yang ini mestilah berpikir ada apa gerangan Seolah urusannya sudah menjadi urusan kepolisian saya sudah serahkan bahwa redo, sabar ini urusan di sini urusan hukum ya iyalah mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan yang kebenaran Lemarin al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين dan sama-sama kita muliakan yang terhormat Ustaz Hanif kehadirannya di sini merupakan kesempatan dan tawaduknya dan saya juga mohon izin untuk saya memberikan apa yang kita sama-sama insyaAllah yang untuk bermanfaat bagi umat untuk ustaz kita Ustaz Yusuf Mansur yang disayani Allah subhanahu wa ta'ala hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah idha ahabba abdan ibtalah kalau Allah mencintai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberikan ujian di hadith yang lain law anna ahlal afiyati يرون ما لأهل الصبر من الأجور يوم القيامة لتمنوا أن تقرض جلودهم بالمقاريض أوران أهل عافية ينتدى برنا سامسكالي دقيقة سموت أرتيني تدى سامسكالي دبت أجيا دي دنيا إني داتن هاري قيامة منول قوسي حساب من هذا في kelompok ahli afiyat menghadapi kelompok yang diuji oleh Allah di dunia. Melihat pahala yang dilimpahkan oleh Allah kepada mereka, ahli afiyat ini memohon ya Allah kembalikan ke dunia walaupun dikupas kulitnya. Tidak apa-apa. Karena mereka tidak pernah menghalangi ujian di dunia ini melihat pahala yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sabar sendiri ujian. Walladhi khalaqal mauta wal hayata. Iya. Makna kematian, hidup. Kesempitan, kelapangan. Kesenangan, kesedihan. Seluruh ini termasuk di bawah al-maut wal hayat. Seluruh kesusahan, kesenangan itu sebenarnya ujian. Siapa antara kalian, siapa antara kamu yang sebaik-baik amal? الفضيل بن عياض رحمه الله من جلاس جلاستان سبايبي عمل أحسن العمل أخلصه وأصوبه سبايبي عمل أدله إخلاص دن صواب إخلاص كرنا الله سبحانه وتعالى صواب من يكوتي أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه كان بني أجرا سنديري دن رسول صلى الله عليه وسلم سنديري من هذا بوجيا ثم وبر نبي دن رسول دن جلاس جلاستان إمام تيمية رحمه الله لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين tidak akan seorang bisa memimpin umat di dalam agama ini menjadi imam untuk umat di dalam agama ini kecuali dengan dua hal sabar dan yakin diambil dari surat sajadah sajdah a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun kesabaran mereka keyakinan mereka terhadap firman Allah terhadap ajaran Rasulullah diberikan kemuliaan di dunia ini menjadi imam, memimpin umat, membawa umat keselamatan dunia akhirat. Banyak kita bisa belajar sebagaimana dibaca salat subuh tadi, wabasyiris sabri beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Bukan wabasyiril musallin, bukan beri kabar gembira orang yang salat, bukan orang yang haji, orang yang sabar karena kesemewaannya memang untuk menjalankan salat, untuk menjalankan haji, untuk menjalankan ibadah, menjalankan qiyamul lail, menjalankan sedekah. Ini memang perlu sabar juga. Jadi sabar ini tiga hal sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dari suratul Asr. Dijelaskan Imam Syafi'i ini surah yang pendek ini wal asri innal insana seluruh manusia Allah bersumpah demi masa seluruh manusia akan bangkrut dan rugi kecuali yang memiliki empat sifat. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كتيمام الشافعي لولا ما أنزل الله غير هذه الصورة للناس لكفتهم قال الله تيدا من نورهم كان القرآن سامس كالي تيدا أدى آية قرآن ثم إني سورة إني سجع العصر جكوب باقي من نوسيا أنتك من بريكا كبهاجي عند السلامة الدنيا آخرة أطوى أرتيني أرتيني ما شاء الله سنة دلم كتا هنيا من أنبيل وتواصوا بالصبر صبر إتو atas taat kepada Allah Sabar atas maksiat Sabar atas ujian Ini tiga macam sabar Taat kepada ya baru sabar Kadang-kadang kita enak tidur Kalau tidak bangun salat subuh Masih enak tidur Ya Kalau tidak sabar tinggalkan ketiduran ini Berarti ibadah sabar Qiyamul lain sabar Bersadakah sabar Kadang-kadang kita orang bersadakah Tapi merasa ya Allah belum dilipatkan oleh Allah Katanya 10 kali lipat Dia sedekah sejuta belum dapat sepuluh juta. Ya sabar. Ini kan namanya taat. Menjalankan taat jalan seenak-enaknya mau dapat. Berarti kalau kita hanya menunggu sesuatu berarti kita tidak ikhlas. Jadi kalau kita sabar di situ ikhlas kita. Kapan Allah mengizinkan, menghendaki pasti akan dapat. Dan tidak ada orang meninggal dunia sebelum dipenuhi rizkinya. Sebiji beras kalau masih ada belum masuk malaikat maut tidak berani mencabut nyawa kita. Jangan khawatir kemana saja perginya. Dan kalau kita seandainya diizinkan kita mau misal ada schedule atau jadwal kita mau pindah atau mau keluar kota atau mau keluar negeri. Kalau Allah tidak menghendaki bagaimanapun usaha kita tidak akan bisa berangkat. Subhanallah. Kenapa saya mengambil hikmah masih ada rezeki di, di Jakarta? Saya punya rencana mau luar negeri tapi tidak bisa. Allah tidak menghendaki. Sudah tiketnya sudah ada semua berisik tapi Allah belum mengizinkan. Sampai orang-orang di Saudi heran kenapa bisa tidak bisa berangkat. Saya bilang masih ada rezeki di sini. Begitu tiba masih alhamdulillah. Oh, oh ternyata ada rezeki di Jakarta. Belum selesai rezeki di Jakarta bagaimana mau makan rezeki di tempat lain. Begitulah kadar-kadar rahasia takdir Allah kadang digantungkan dalam rezeki kita. Tidak bisa pindah satu tempat, tidak bisa kemana-mana belum diselesaikan rezekinya di tempat itu dulu. Sabar atas maksiat banyak ujian Allah, banyak dosa yang kita lakukan. Asabar ah, dalam hawa nafsu kita, dalam fikiran kita, godaan syaitan, godaan dunia. Memang sabar. Kita mendidikan anak. Al Hasan al Basri rahimahullah merupakan salah satu imam ahli tasawuf. Dia menjelaskan apa? Menghadapi ara tghyur khuluq zaujati wa dabbati wa waladi bisebab maksiatnya. saya merasakan sikap perubahan sikap akhlak istriku terhadapku. Saya merasa sikap dan akhlak, perubahan akhlak dan sikap anakku terhadapku. Sambil kendaraanku saya merasakan ada perubahan terhadapku. Saya ingat, oh ini pasti berbuat dosaku. Jadi saat kita misal mengajak istri berbuat sesuatu, dia tidak mengikuti atau tidak menturuti suami, jangan langsung salahkan. Coba koreksi diri dulu. Dosa apa yang kita lakukan sampai istri tidak taat. Dosa apa yang kita lakukan sampai anak menjadi nakal. Sebelum kita, dia nakal sama kita, ya kita nakal duluan sama Allah. Jadi harus kita tes dulu. Oh, gimana? Termasuk juga kendaraan kita. Mobilnya bagus tapi mogok di jalan. Ah, dosa apa yang kita lakukan? Jangan salahkan orang yang berbaiki kemarin. Oh, ternyata dia nipu kita. Bukan, kita yang nipu duluan. Ya begitu, harus kita sadar semua di jalan Allah di sini di dunia ini memang Allah menurunkan kita bumi ini untuk ujian. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah menurunkan kitab di bumi dan memberikan ujian, memberikan hidayah dan petunjuk barang siapa yang membawa hidayah, mengikuti para nabinya, menjalankan tugas Islamnya, akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemewaan tidak akan takut masa depan dan tidak akan sedih terhadap keluarganya atau kita, apapun yang dia tinggalkan. Sabar atau diam sebuah kisah Urwa bin Zubair. Ini bahasan ini saya hadiahkan ke Ustaz khususnya dan jamaah semua. Urwa bin Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam semua tahu kan? Ada yang tahu? Sahabat Rasul Zubair bin Awam radhiyallahu an. Anaknya dari salah satu tabi'in namanya Urwah. Merupakan seorang alim, faqih, taqwa, tawadu' Masya Allah luar biasa. Dia pernah kena ujian. Apa ujiannya? Penyakit di kakinya sampai kakinya busuk. Kata dokternya harus dia bilang suruh saya mau salat dulu. Dia salat dua rakaat. Ya Allah, engkau menghendaki kaki saya ini sakit sampai busuk. Sekarang mau dipotong kaki saya. Ya Allah, engkau tahu seumur saya tidak pernah kaki ini yang sakit satu langkah ke tempat maksiat. Coba doanya begini. Ya Allah, engkau tahu kaki ini yang sakit tidak pernah satu langkah ke tempat maksiat. Berapa kita langkah ke tempat maksiat? Tapi belum diberikan ujian. Ini belum pernah satu langkah ke masjid tapi dapat ujian, kakinya sakit. Kita sedikit ada digigit semut dan bisa tidur malam. Padahal berlaku kita berapa banyak langkah ke tempat masjid. Kita tidak sadar. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha baik sama kita, masih memberikan pemaafan. Wa ya'fu an katsir. Allah ulama menjelaskan kalau Allah tidak memaafkan yang banyak akan menjadikan sebagaimana firman Allah di akhir surah eh, eh, eh, Al-Fatir ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة kalau Allah menghukum hukumkan manusia atas perlakunya dia, atas dosanya dia, tidak ada makhluk pun yang bisa hidup di muka bumi ini. Tidak ada makhluk pun yang bisa hidup kalau Allah setiap kita laku dosa, tup, langsung dihukum. Tup langsung siksa, tup langsung kecelakaan, tup langsung Tapi subhanallah, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah memundurkan mereka di hari kebalasan, hari kiamat. Di situ akan Allah selesaikan seluruh perbuatan kita. Oleh karena itu Abdullah bin Umar diajarkan sebuah sunnah Kenapa dia kalau salat dia suka pindah-pindah? Salat sunnah sebentar di sini, salat sunnah sebentar di sini. Kita lanjut habis break ini. Salah satu yang membuat hati saya tenang, Syekh, yakni bahwa saya mengerti semua yang Allah akhirnya hadiahkan buat kita. Entah itu ujian ataukah azab karena kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian kita melantunkan doanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين benar kita ngerugiin si A, si B, si C, si D nggak ada yang berani si A, si B, si C, nggak ada yang berani tapi ternyata si F berani padahal si F tidak kita rugikan ada si A, si B, si C, si D si A, si B, si C kemudian sudah selesai si D belum selesai karena dia lupa karena dia dia mungkin nggak berani karena dia takut tetap melakukan kisos kita tapi oh, ketika Allah membalas kita bukan karena kita kemudian tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disayang agar Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Jadi saya lagi berpikir itu malah saya lagi berpikir benar untuk tidak keluar statement-statement apapun di infotainment. Karena infotainment tuh kadang-kadang yang minta ampun sih. Contoh, misalkan ada seorang ustadz diberitakan menikah lagi. Padahal itu tidak benar. Itu baru cita-citanya dia. <laughs> Menikahlah itu baru cita-citanya dia, tapi udah keburu diberitain. Udah keburu dinikah, eh udah dinikah, udah keburu diberitain segala macam. Lalu si Fortnightman ini mengejarlah si perempuan tersebut. Kemudian bertanya, andaikan ustadz tersebut melamar, apakah bersedia? Pertanyaannya begitu tuh. Lalu si fulana menjawab, ya kalau saya kan namanya juga janda, nggak punya suami. Ya kalau emang ada yang melamar, apalagi ustaz, ya saya terima aja. Itu yang dinaikin. Pertanyaannya disimpan. Munculnya kayak begini nih si presenternya. Ternyata gitu tuh. Dia menerima lamaran ustaz. Seperti apa kita akan lihat setelah iklan yang berikut ini. Gitu. Oh, deh orang-orang kemudian menyaksikan di tayangan berikutnya perempuan ini kemudian menjawab. Tapi pertanyaannya dimajhulkan, pertanyaan dihilangkan. Ini eh, saya diam. Kemudian saya bilang misi saya, iya ma ini kesempatan. Nih. Kesempatan apa? Kesempatan menghancur leburkan dosa-dosa. Insya Allah kalau tidak salah dua mingguan ke depan sih infotainment makin banjir nih. Maka saya terima kasih kepada TPI dan kawan-kawan yang sudah kan membackup lah. Insya Allah mudah Allah sayang kita semua. Baik, ada telepon dari pemirsa, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu. Ya, dari mana? Di mana? Dengan ibu Riana, Pak Ustadz uh, Masyur. Assalamualaikum, Syekh. Iya. saya mau bertanya, ini suaranya sudah cukup kedengeran nggak Ustadz? Halo. Suaranya maaf ya, TPI tolong digedein. Halo. Ibu, suaranya ke dalam tidak besar. Iya, ya, Ibu Dana, silakan sekali lagi. Iya. Sudah cukup kedengaran belum? Kadang-kadang saya suka sedih melihat yang eh, banyak capek-capek nanya, tapi akhirnya tidak terjawab gitu hanya karena teknis. Gitu. Iya. Belum kedengaran belum. Iya. Halo. Belum, belum kedengaran. Ya, sudah cukup. Oh, volume TV ibu mungkin dikecilin kali? Udah, udah saya kecilkan ini sampai mati malah. Halo, udah cukup? Halo? Iya, Halo? sebentar ini lagi diusahakan untuk dibesarkan volumenya. Halo? Nah, udah besar, silakan. Udah ya? ya. ya Alhamdulillah, nah, terima kasih. Uh, kepada Ustaz Yusuf Mansur dan kepada Syekh, saya mau ber mau bertanya begini uh, menghadapi ujian atau kodok dan kodar Allah ini memang uh, apa ya udah dibilang memang ruh kita dalam uh, hidup ini gitu. Cuman yang jadi pertanyaan terkadang sama saya uh, ini kan berarti masalah persepsi ya. Apakah ini kita mau menerimanya sebagai ujian atau sebagai bala atau azab dan apapun itu hanya karena Allah, insya Allah itu jadi ibadah gitu Pak Ustadz. Cuman saya merasa ini persepsi ini sendiri pun perlu istiqomah begitu. Nah, istiqomah ini itu uh, kiatnya bagaimana gitu. Jadi kita sudah berjuang, insya Allah kita di koridor, di koridor yang Allah tentukan begitu. Tapi kadang-kadang kita tiba e, tiba-tiba lumai gitu karena harus uh, menghadapi yang secara kita manusia ini nggak kuat gitu. Jadi tiba-tiba kita harus melihat uh, kita mengecewakan orang yang mengharap bantuan kepada kita atau bagaimana begitu atau kita mungkin dikecewakan oleh orang padahal itu halnya sepele jadi istiqomahnya ini harus kita eh, rawat atau kita kembangkan itu yang supaya lebih efektif lagi itu bagaimana Ustaz atau Syekh Ali itu saja terima kasih wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik yang jauh Syekh Ali aja deh Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab masih kita lanjut cerita Ibnu Umar. karena break tadi ya. <laughs> Ibnu Umar radhiyallahu an, kenapa dia suka memindahkan posisi-posisi salatnya jadi salat sunnah kadang di kanan masjid, kadang di kiri masjid, di rumahnya, di mana banyak tempat menggantikan posisi-posisi ibadahnya dan salatnya. Dia jawab karena bumi ini menjadi saksi berlaku dosa menjadi saksi, berlaku taat menjadi saksi. Oleh karena itu, saya berharap dari banyak posisi ibadah saya di bumi ini merupakan banyak saksi sambil menalahkan banyak posisi taat atau tempat-tempat yang kita pernah lakukan maksiat di atas muka bumi ini. Jadi seandainya kita tidak sadari banyak dosa kita lakukan di bumi ini, gantikan dengan menggantikan senantiasa menggantikan posisi ibadah kita salat sunnah di depan sebentar mundur ke belakang kita di rumah kita di kantor kita di mana-mana ada kesempatan kita gerakan salat kita naji Al-Quran di mana kita berada berusaha berbanyak ibadah di posisi itu semoga dari ibadah di tempat itu menjadi saksi baik bagi bagi kita dunia akhirat termasuk Urwah bin Zubair setelah dipotong kakinya dia angkat tangan, Alhamdulillah Allah memberikan empat, menambil satu, masih ada tiga. Ini juga merupakan iman yang luar biasa. Apa itu empat terus menambil satu? Dua kaki, dua tangan. Menambil satu masih ada tiga. Kita ada luka jarinya, Masya Allah, namuknya luar biasa. Jawaban ibu tadi, manusia menghadapi ujian Allah subhanahu wa ta'ala berbecah menjadi empat golongan. Harus hafal ya. Manusia menghadapi ujian Allah, menghadapi takdir Allah, berpecah menjadi empat golongan. Yang pertama, berlaku mereka untuk menghadapi ujian Allah haram. Apa itu haram? Mereka merasa tidak pantas Allah memuji saya. Allah tidak adil memuji saya. Allah tidak baik sama saya. Kenapa? Karena dia merasa diri baik. Tetangga saya tidak salat, saya salat. Berarti menurut akal dia, saya lebih baik dari orang itu. Kemudian kenapa diuji saya, tidak diuji orang tetangga itu? Ah, di situ kita punya keliru. Sebenarnya kalau kita hanya mengucapkan kenapa saya sakit, kita bukan kumpulin sama diri sendiri, kita kumpulin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh kita bertanya kepada Allah kenapa. Pasti ada hikmahnya. Dan kita orang-orang kalau kita menerima takdir Allah tapi merasa tidak pantas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya berlaku haram. Berarti tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti kita misal menghadapi kematian, Orang tua kita yang kita cintai, yang kita sayangi meninggal dunia. Kita orang begitu mendengar ibu meninggal, kita namuk. Sambil mukul diri, sambil robek pakaiannya, sambil ya, ini, wah, ini, Ini merupakan apa? Habis dia namuk, ya udah sabar. Ah, Masya Allah. Habis sudah berlaku haram, baru dia mau sabar. Tapi begitu kita menerima ujian Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna. Ini merupakan keimanan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha baik Kerana semua ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai kemampuan kita Tidak ada ujian yang tidak dimampu oleh manusia menghadapi Kalau ada ujian yang kita hadapi masing-masing punya kemampuan Punya kekuatan menghadapi ujian itu Kalau ujian itu men, apa, membatasi atau melalui batas kemampuan kita Kita bisa stres, bisa gila Oleh kerana itu Rasulullah SAW sebutkan di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Yubtala al-mu'min bihasabi dinihi." Fa in kana fi dini salaba shudda alayh, wa in kana fi dini lakhawa khuffifa Allah memberikan ujian kepada manusia tergantung keimanannya, agamanya. Kalau memang imannya mantap, ujiannya berat. Kalau imanannya lemah, ujiannya lemah. Tidak begitu kuat, tidak begitu parah. Jadi ujiannya sesuai keimanan kita. Wala yazalul bala'u bil Dan dua-duanya tetap diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yamshi 'ala al-ard wa laysa 'alayhi khati'ah. Sampai dia berjalan di muka bumi ini tidak berdosa. Ada di zaman ini orang yang berjalan di muka bumi ini tapi tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia orang senantiasa sabar atas ujian Allah dan ujian itu dan sabarannya menghapus dosa-dosanya yang dia sadari yang dia tidak sadari. Ada sebuah kisah masalah ujian. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Ini kita masih di bahasan pertama ya. Orang kafir waktu dia meninggal dunia, Allah memerintahkan malaikat coba tanya apa yang dia inginkan. Dia bilang ya Allah, saya ingin dia minta sama malaikat, saya ingin sebelum mati minum ikan atau makan ikan. Dibawakan, Allah memberitakan suruh bawakan ikan. Dia makan ikan, terus habis makan meninggal dunia. Tinggal siapa? Orang mukmin. Ditanya oleh malaikat, kamu kepingin apa? Dia bilang saya kepingin minum air. Allah memberitakan malaikat suruh bawakan air. Dibawakan air. Begitu dia bikin airnya, Allah memberitakan malaikat bukul tanahnya agar air itu tumbah. Begitu dia meminum, dimukul tanahnya oleh malaikat, tumbah airnya. Terus orang itu meninggal tidak sempat minum air. Selanjutnya hadis berikut ini. Remnya rem mendadak. Sebelum nanti pemirsa di Masjid Anida TPI berinteraksi, tadi saya <laughs> lanjutkan. Pemirsa mungkin heran ya, kok saya tiba-tiba berhenti mendadak ya emang dia anu remnya rem rem Arab <laughs> rem mereknya empat huruf ya kontak <laughs> rem kontak <laughs> itu karena di belakang jadi setiap acara tuh pemirsa yang mungkin tidak kelihatan itu ada eh, apa istilahnya tuh floor manager kali ya ada stage manager yang masih aba-aba tinggal tiga menit tinggal dua menit tinggal semenit atau nol. Karena pemirsa lucu kalau sudah habis waktunya suka gini-gini. Maksudnya udahan, udahan. <laughs> Potong leher. Ya, saya silakan lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan ya. Saya belum tahu dulu. Saya pikir kalau begini dia lagi kepanasan. Ternyata dia kas kas kas maksudnya. <laughs> Jadi cerita ini malaikat menghadapi dua hal ini Orang kafir diberikan kesempatan makan ikan, terus mending orang mukmin. Kalau kita kira bandaran akal kita, ya mana yang baik? Orang mukmin. Tapi kenapa orang kafir diberikan kesempatan makan ikan, orang mukmin tidak diberikan kesempatan minum air? Ada yang bertanya dari jamaah Ustaz, makan ikan itu digoreng atau dibakar? Saya bilang yang aneh. Nah, apa pertanyaan seperti ini? Kita ambil hikmah dari cerita masa ditanya ikannya goreng atau dibakar? Masya Allah. Belinya di mana? <laughs> Belinya di mana? Mereknya apa ini? Iya. Allah Subhanahu wa taala, malaikat bertanya kepada Allah, Allah memberikan hikmahnya. Orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kebaikan di dunia ini terhadap kami dan kami membalas di dunia karena di akhirat tidak bunyi apa-apa. Tapi orang mukmin karena dia orang mukmin dan baik, dia tinggal satu langkah ke tempat yang tertinggi di surgaku dan aku memberikan kesusahan saat sakratul maut tidak minum dan dia sabar atas kesusahan itu. Di situ dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik tidak? Kadang-kadang mendapatkan takdir yang baik atau posisi kita menjadi tinggi di surga prosesnya melalui takdir buruk. Jadi bukan semua menjadi enak. Juga tanya orang-orang yang usaha, orang yang menjadi sudah orang memiliki harta yang luar biasa. Awal-awalnya banyak macam-macam kesusahan. Tapi dia berjuang, dia bersabar sambil menjadi kaya raya. Kalau di dunia ini bisa berhasil, apalagi untuk akhirat. Kita menghadapi ujian, menghadapi takdir Allah, wajib kita sabar. Ini merupakan hal yang kedua. Jadi kelompok yang pertama merasa tidak pantas diuji Allah. كرنا سي عمر ما شاء الله سي صلاة ملام سي صلاة فرض لي ما وقت دي مسجد سي ما شاء الله روتين برصدك دن انفاق سي سي سي صبي كنا بدي ودي يا كنا كذا كذا تاو كيتا من من تارسك بعد الله سبحانه وتعالى ملا روما كيتا افا دي حبي ستار بكر كهيلانا رسينا بوكان دي بريكان رسكي ادا حكمة نيا بس دي ادا حكمة نيا دي سيكو Jadi kita orang jangan berlaku haram terhadap ujian Allah, tidak merasa diri tidak pantas diuji Allah karena Allah tidak adil sama kita. Justru Allah Maha Adil. Kalau Allah Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala karena adil dan Rahman Rahim. Juga kalau Allah adil tapi tidak Rahman, seluruh berlaku dosa dihukumkan oleh Allah. Ini mentegaskan keadilan Allah. Tapi karena Allah adil, berlaku kita dosa, oh di situ muncul Rahman Rahim. Ya sudah tidak disiksa oleh kita. Tidak disiksa oleh Allah SWT kepada kita. Tidak menurunkan musibah kepada kita. Karena semua apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada pelajaran bagi kita. Jadi untuk kita menghadapi ujian Allah wajib kita sabar. Kenapa bilang wajib? Ulama menjelaskan. Karena Allah memerintahkan kita sabar. Kalau mau tidak mau takdir Allah akan berjalan mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, takdir Allah akan berjalan. Tapi kalau sudah kita yakin takdir Allah akan berjalan, kenapa kita tidak terima? Kenapa kita tidak sabar? Bada kita merugikan pahalanya. Bada merugikan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sabar karena merupakan kewajiban kita atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ketiga, ini memang tidak wajib karena semua manusia tidak mampu melakukan adalah ridha terhadap ujian Allah. Dinamakan oleh ulama mustahab. Kenapa mustahab? Tidak diwajibkan. Sabar memang wajib. Tapi kadang ada orang sabar tapi tidak ridha. Tapi ada orang sabar dan riba. Ini merubahkan kemuliaan yang luar biasa. Tidak semua manusia mampu riba. Dia di rumah sakit sakit. Setiap orang datang, dia ceritain, oh sakit, oh, sakit parahnya, sudah tidak bisa tahan. Ya. Tapi tidak apa-apa, sudah sabar aja. Ini bicara seperti ini merupakan dia, memang dia sabar, tapi tidak ridha. Tapi kalau dia benar-benar menghadapi ujian, dia menyerahkan kepada Allah sebagaimana kata Rasulullah SAW waktu diberikan berita kepada Rasul dan sahabatnya, kufar Quraisy lagi berkumpul menserani mereka. Apa jawaban Rasul? Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Bersiaplah, takutlah terhadap mereka kufar Quraisy. Apa jawaban Rasul? Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi apapun yang di, dikumpulkan oleh kita dari orang-orang yang menghadapi fitnah kepada kita membawa hal-hal yang kita tidak senangi, begitu kita mendengar berita buruk terhadap kita, langsung kita jawab hasbunallah wa ni'mal wakil akan Allah merubahkan hal kita fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su tidak akan dapat keburukan dalam kehidupan kita karena kita sudah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ini merupakan keridaan kita terhadap ujian-ujian Allah. jangan-jangan saya belum redo nih. Masih ngomong. Mudah-mudahan masalah riba ini orang-orang yang menceritakan untuk memberitahu kebenaran. Tapi yang, yang kita maksud yang menceritakan orang-orang yang menceritakan sesuatu, tapi dia di dalam dirinya tidak senang. Hmm. Tapi kalau kita misal kadang-kadang kalau misal ditanya sama hakim, ini kita sekarang menghadapi masalah. Kalau ditanya sama hakim, tidak saya tidak mau jawab karena saya ridha terhadap ujian Allah jawablah tidak bisa begitu. nah, pemahaman ridho iya, adalah ya. kita mempunyai jiwa tenang. Iya iya iya. Paham, Tapi paham. perlu kita perlu apa kasih penjelasan kepada masyarakat agar mereka tahu posisi kita di mana. Fitnah ini yang terjadi bagaimana agar orang tahu jangan sembarangan menerima fitnah atau tidak tahu kita kadang orang-orang begitu mendengar sebuah berita langsung kita bunyi kesimpulan yang sudah luar biasa cepatnya. Hmm. Oh, ternyata ustaz begitu ya. Masya-Allah, langsung kita berikan kesimpulan. Padahal Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." sebelum memutuskan hukum. Apalagi kalau orang itu ustaz atau alim atau kiai atau wali Ini merupakan dosa besar kalau kita nomi orang. Jadi riba kepada orang awam beda sama riba kepada orang ustaz. Kenapa? Karena ini ustaz membawakan agama. Membawakan cahaya Allah, cahaya Al-Quran. Tapi kita yang menjelekan kita, menjelekan dia, memang dosanya lebih besar. Sebagaimana ulama menjelaskan, luhumul ulama'i masmuma. Daging para alim ulama, penuhnya racun. Bagaimana penuhnya racun terhadap orang yang menjelekan mereka? Jadi sangat bahaya kalau kita orang yang menjelekan seorang ustaz. Seandainya kita kita melihat orang ustaz salah, punya kesalahan, wajib bagi kita kalau kita berani menasihati ustaz langsung. Kalau kita melihat kesalahan. Tapi kalau kita belum berani atau belum mampu menasihati seorang ustaz itu, tidak secara langsung ya bisa melalui email, bisa melalui SMS, bisa melalui surat. Tapi sama sekali tidak bisa diam lebih baik pada nomor yang tidak-tidak. Iya. Ya. Ini saya perlu memberitahukan kepada pemirsa TPI jawaban saya barangkali terhadap apa yang diberitakan akhir-akhir ini adalah oh masalah ini sudah saya serahkan balik kepada kepolisian. Jadi mudah-mudahan proses hukum ditegakkan Ya Mabes Polri juga mudah-mudahan menangani ini dengan sangat baik Saya percaya polisi-polisi bisa menangani dengan sangat baik nggak usah ngelihat orang kalau emang saya salah ya ya mau gimana lagi dan kemudian saya tidak membuktikan tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar artinya seperti yang saya bilang tadi ya di mata manusia makanya kadang-kadang suka terjadi saja dan ini juga sungguh sedang terjadi di saudara istri saya saudara istri saya itu tinggal di satu komplek yang belum dibayar anak dia belum dibayar Lalu kemudian satu hari dia pagerin. Baru mager sehari langsung dibawa ke, ke aparat kepolisian dan kemudian langsung dijebloskan ke LP. Nah ketika kemudian dia mencari keadilan ketemunya dengan penguasa-penguasa yang Masya Allah. Saudara saya ngadu ke saya ketika ngadu ke saya saya bilang aduh Masya Allah ya kita bawa kepada Allah saja. Nah itu ada tawaran dari si komplek tersebut bahwa kalau mau keluar ya tanda tangan bahwa suratnya hilang seperti itu. Nah, sedangkan orang ini tidak mampu mencari keadilan saya. Aku sudah begitu apa yang dilakukan? Ya apalagi kecuali kemudian menyerahkan kepada Allah. Uang ternyata sertifikatnya udah ada duluan sebelum dia tanda tangan. Kok bisa seperti itu? Ya itulah. Artinya memang ini saya perlu klarifikasi juga eh, kepada pemirsa. Sesungguhnya bahaya bahaya itu ya ada yang saya juga capek sendiri kalau kemudian nangkis-nangkis melulu karena banyak orang pak saya pernah dilaporkan ke kepolisian karena ada jemaah yang merasa ditipu oleh saya selidik punya selidik ternyata ada penipu nipunya di dalam pesantren ambil duit orang buat haji 40 juta orang menunggu-nunggu ternyata saya memang tidak pernah menerima apapun ada yang suatu hari ini orangnya malah tiga bulan tinggal di rumah saya tinggal di rumah saya orangnya waktu rumah masih rumah lama rumah kayu itu saya orang ini kemudian datang ke salah satu jamaah malam takbiran minjem mobil katanya ustadz minjem mau bawa beras buat dibagi-bagikan nah orangnya perang batin minjemin ustadz atau lebaran besok ah yang terbaik adalah minjemin ustadz ya pinjemin tuh mobil ke saya lewat wasilah tuh anak ternyata bukan buat saya buat orang kampung dan ternyata keserakahan tiba-tiba mengalir dalam tubuh dia pulang dari kampungnya, seminggu kemudian dia datang lagi ke jamaah yang tersebut. Apa kata dia kurang lebihnya begini? Kata Ustadz, kalau mau pol-polan sedekahnya jangan cuma minjemin dong. BPKB-nya sekalian. Itulah bahasa saya kan suka begitu. Dipinjem itu bahasa. Subhanallah dikasih sama dia. Iya juga ya, ngapain cuma minjemin doang BPKB-nya aja ya, sekalian buat apa juga ada di lemari. Yang si anak ini lupakan, padahal udah saya anggap sebagai adik sendiri tinggal di rumah saya. Yang anak ini lupakan adalah orang ini kan pasti datang minta doa. saya dia datang minta doa, saat doain ya. Kemarin malam takbiran saya sudah pinjemin, saya redok besok tuh lebaran saya nggak pakai. Pinjemin apa pak? Pinjemin mobil, mobil buat apaan sih Oh, kemarin katanya BPKB sekali, ya Allah yang salam pak, saya nggak melakukan itu tuh. Itu kan nggak bisa saya tahan, karena saya tidak mengetahui jadi begitu banyak. Saya perlu lagi jelaskan kepada ya, pemirsa. Yang di koran, yang di TV segala macam itu belum seberapa. Ada lagi, ada lagi orang dengan inisialnya A menipu jamaah sampai 150 miliar mengatasnamakan saya. Saya sudah temuin satu kelompok di kota Cibubur yang ketipu 44 miliar. Ini mudah-mudahan pada pada denger nih, Ini gue ngomong di TV nih. Bukan saya, bukan. Tapi siapa yang bisa menolak takdir itu? Saya yang memperkenalkan, setelah itu dia jalan sendiri ada bisnis batu bara bagus bapak bapak akhirnya kemudian dinisbahkan kepada saya kan ustaz yang mengenalkan ya Allah itu kan sama aja orang nanya begini saya mau beli kain bagus di mana ya ya saya bilang di Tenabang di Cipulir ada orang bilang saya mau butuh tanah Ustaz ya saya kenalin lagi sama orang ada nih yang jual tanah masa setelah ternyata tanah itu dibeli lalu tanah itu sengketa saya kan jadi jadi masalah kalau begitu mah saya menjadi Ustaz yang di dalam kamar aja udah nggak usah keluar <laughs> nggak usah apa Nah, kalimat yang terakhir nih nggak redo, masih ada marah-marahnya. Iya. Astagfirullahal. <laughs> Ampun ya Allah. Ya deh komersial break aja dulu ya, Ya, silakan. Sifatnya sedekah. sedekah astagfirullahaladzim lah memang saya layak beristighfar terus. Tadi ketika cerita, semakin saya cerita tadi itu di akhir tuh ada emosi. Saya alhamdulillah direm sama komersial break <laughs> tadi ya. Betul pemirsa, e, membela diri kayak apapun sudah terjadi gitu. Tinggal membuktikan saja. Dan terhadap kawan-kawan kayak di kota wisata di Cibubur yang kemudian ada Majelis Jabal Nur juga yang hilang di Masya Allah saya juga prihatin Eh, dan saya serba salah gitu. Saya ingin mengingatkan sebagai seorang ustadz, takutnya disangka nggak bela diri. Saya ingin gitu mengingatkan kepada teman-teman misalkan begini. Seperti yang kemarin lah di Indonesia menghafal saya bilang. Saya kalau saya nanti misalkan nggak punya waktu untuk bahas yang ridho dan syukur, besok tolong saya datang lagi ya. Insya Allah saya masih ngajar kita terus. Uh, <clears throat> kita ketipu nih sama orang taruhlah kayak teman-teman nih sekarang ini dia ada di kota wisata ada di Cibubur ada di Jabal misalkan ada yang orang kemudian menjual nama saya lalu diizinkan oleh Allah dan terjadi dan orang menaruh karena melihat saya kalau aneh nggak ngeliat antum nih aneh nggak bakal ngasih terus pertanyaan saya gini ngeliat saya di mana nggak kelihatan aja jadi kelihatan karena orang ini bawa bawa nama saya terus masya Allah tuh kan terus kadang saya pengen ngomong seperti ini tapi suka nggak sanggup itu Nah sekarang nih saya keluar omongan ini bahwa umpama saya ketipu lah, saya katakanlah saya ketipu, dong hilang nih duit gaji saya. Itu kerugian bukan? Saya gajian satu bulan, kemudian ditipu sama orang. Kan marahnya minta ampun, sebulan penuh gitu. Tiba-tiba ditipu habis duit kita. Lebih marah lagi kalau yang kita kumpulin itu ternyata sudah tiga tahun, empat tahun, lima tahun itu uang persiapan pensiun, uang persiapan buat beli rumah, uang persiapan buat nikah anak kita. Itu makin kemudian banyak itu setan menggoda, nanti makin habis imannya, makin habis tauhidnya. Satu, emang yang ngambil siapa? Fisiknya aja yang kelihatan si A tersebut dengan menjual nama saya. Tapi aslinya kan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya mah hakikat tentang redo tadi ya, kalau saya boleh lagi lempeng nih otak pikiran saya. <laughs> Kira-kira tinggal ngomong begini, ya redo aja, ntar Allah atur. Umpama nih duit buat nikahin anak, tiba-tiba zut hilang. Terus kita kan suka ngomong, ya memang gak jadi dan nikahin, gak jadi dan nikahin. Habis duit buat nikahin diambil orang sih. Padahal dia lupa, dia ada duit pun belum tentu jadi ke nikah anaknya. Subhanallah ternyata ketika kita redo, alhamdulillah anak kita gak jadi nikah nggak jadi nikah sama siapa sama pilihannya ternyata pilihannya ketahuan begini begini begini begini yang kalau saat itu diloloskan duit ada maka penderitaannya akan jauh lebih besar karena yang menderita adalah anak kita seumur dia menikah tapi kita hanya sebatas nggak jadi menikah dan tidak jadi menikahkan lalu apakah kalau ternyata pernikahan itu tetap baik tidak akan berlangsung wow Allah punya segala caranya Salam hormat saya buat teman-teman di kota wisata. Salam hormat saya buat teman-teman di Cibubur laksanakan kasus hukumnya kalau memang belum dinaikkan mumpung ini lagi panas-panasnya biarlah masyarakat menilai kok Ustaz banyak banget masalahnya ya ya iya kalau kita udah jadi begini eh udah jadi begini udah salah tuh udah jadi begini emang siapa yang membeginikan kita Allah subhanahu aduh iya deh emang tuh pak bu enakan jadi jamaah dah jadi jamaah makalem be tinggal duduk dia melihatin ustadznya dengerin dah selesai tapi kalau ustadznya banyak sekali tanggung jawabnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah. Baik, saya mengapresiasi ini adik-adik saya uh, dari SMP Mahat Islam. Coba sebagiannya bisa berdiri. Sebagiannya bisa berdiri. Mana sebagiannya? Ya. Berdiri sambil lompat-lompat ya keliling-keliling. <laughs> Alhamdulillah terima kasih ada 60 orang rombongan. Ya silakan. Udah udah menghafal Quran sudah? Belum. Nanti ikut Indonesia menghafal ya jangan mau kalah dengan eh, SMP-SMP lain. Tapi saya yakin lah, SMP namanya juga udah Mahat Islam. Ya, insya Allah. Dari mana nih? Dari Semarang. Alhamdulillah. Ada lagi dari Bandung dan dari mana-mana. Terima kasih Ustaz Hanif mengingatkan saya. Ya. Ibu Bapak dan Allah di penghujung uh, acara kita, saya ingin meminta Syekh di tiga menit terakhir ini berdoa. Penjelasan tentang hukumnya ada haram, ada harus sabar, itu sudah dijelaskan. Tentang redo belum sepenuhnya. Tentang syukur malah juga belum disebut. Itu saya disimpan di pertemuan besok hari Rabu. Di tiga menit terakhir ini mohon doakan saya agar uh, ya ya agak terserah saya deh doanya apa ya. ya. Baik Ibu Bapak yang tolong mari kita ambilkan doanya saya bersama-sama. Marilah kita sama-sama penuh ikhlas, khusyuk, membuka hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing di dalam dirinya mempunyai masalah di dalam dirinya curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari doa kita ini dikabulkan oleh Allah dan disisihkan seluruh permasalahan kita amin rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم إنا نسألك قوة في البدن وقوة في الإيمان وقوة على كل تقدير قدرته لنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل لكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami رحمتنا kami دنيا ujian يا ذا الجلال والإكرام Berilah ya Allah dari seluruh kesusahan jalan keluar ya Allah. Ya Allah jadikan kami bersabar, bersabar dan rida atas ujian-ujianmu ya Allah. Ya Allah berilah kepada kami dalam ujian dan sabar itu memberikan ampunan dosa dan menaikkan derajat kami ya Allah. Khususnya Ustaz kami Yusuf Mansur. Ya Allah berilah kemampuan dan kekuatan lahir dan batin agar senantiasa sabar dan rida terhadap ujianmu ya Allah ya Dzal Ikram. Ya Allah semua jemaah yang hadir di sini dan pemirsa di rumah Berilah ya Allah kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat Ya Allah semua pemirsa dan jemaah yang hadir di sini Bunya hajat, bunya keinginan, bunya harapan, bunya keperluan dari kebaikan dunia akhirat Ya Allah dengan namamu yang mulia Berilah kemudahan kepada mereka Ya Allah selamatkanlah negara Indonesia dari segala bala dan musibah Jadikan negara Indonesia negara yang makmur, negara yang aman, negara yang penuh barakah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا Alhamdulillahirrabbilalamin Ya terima kasih pemirsa Sampai ketemu lagi besok hari Rabu Salam khusus buat Ibunda Kiai Haji Fahruri Boyolali yang sedang sakit Mengambil Allah angkat penyakitnya Terima kasih Hadanallah ayyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Yang memang Allah